sesembahan-sesembahan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam. Demikian pula mereka jadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali beribadah kepada sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat ke-31. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini terdapat salah satu makna tauhid yang harus kita pahami. Bahwasannya yang menghalalkan dan mengharamkan menghalalkan dan mengharamkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Yang boleh menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah tabaraka wa taala. Dan tidak boleh kita menaati makhluk dalam penghalalan apa yang haram atau pengharaman apa yang halal. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kenapa bisa kita pahami demikian? Sebab ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang dulu dahulunya seorang Nasrani. Seorang yang beragama Kristen kemudian menjadi mualaf. beliau adalah sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam At-Tirmidzi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini maka beliau berkata Ya Rasulullah lasna na'buduhum Wahai Rasulullah kami tidak beribadah kepada mereka. Mereka di sini maksudnya adalah ahli-ahli ibadah Nasrani, para pendeta, para pendeta Nasrani. Jadi sahabat ini heran, kenapa dalam ayat itu dikatakan kami menjadikan para pendeta kami sebagai Tuhan selain Allah. Ulama menjelaskan ahbar, makna ahbar di dalam ayat ini artinya ulama, maksudnya ulama Yahudi. Sedangkan ruhban adalah ahli ibadah, maksudnya para pendeta Nasrani. Jadi ayat ini berbicara tentang salah satu bentuk kesyirikan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa kesyirikan mereka? Orang Yahudi menjadikan ulama mereka dan orang Nasrani menjadikan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maka ketika ayat ini dibacakan, sahabat yang mantan Nasrani ini merasa heran. Seraya beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah beribadah kepada pendeta kami." Kalau beribadah kepada Yesus, iya betul. Tapi kepada pendeta kami tidak melakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian balik bertanya, "Alaisa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu?" Bukankah para pendeta kalian menghalalkan untuk kalian apa yang sebenarnya Allah haramkan? Dan bukankah mereka menghalalkan untuk mereka menghalalkan untuk kalian apa yang sebenarnya Allah haramkan? Kalian pun ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan demi untuk mengikuti para pendeta tersebut. Qala bala. Kata sahabat ini betul memang seperti itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fatilka ibadatuhum maka itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka iya maka jemaah sekalian di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang kesyirikan dua jenis orang yang pertama orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan maka orang tersebut telah menyamaratakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya itulah contohnya adalah orang-orang alimnya Yahudi ulamanya Yahudi dan para pendeta Nasrani. Ini jenis yang pertama, golongan yang pertama yang berbuat syirik di dalam bab ini. Yang cacat tauhidnya di dalam bab ini. Para tokoh, para pemimpin, para ulama, para pendeta. Iya. Ahli ibadah yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia sudah tahu itu hukumnya haram. Dia baca dalam Al-Quran atau dia baca dalam hadis. Tapi dia katakan itu sudah jadi halal. Atau sebaliknya, yang halal dia katakan haram. Maka orang tersebut telah menyamaratakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari tauhid adalah mengimani hanya Allah yang boleh menghalalkan maupun yang mengharamkan. Iya. Dan jemaah sekalian, ini adalah salah satu dari bentuk kesyirikan orang-orang yang menciptakan hukum selain daripada hukum Allah yang bertentangan dengan hukum Allah. Contohnya apa? Khamar diharamkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian mereka bikin undang-undang sendiri bikin hukum sendiri khamar di negeri kita halal maka apabila mereka meyakini khamar itu sudah menjadi halal maka mereka kafir inilah yang dimaksud di dalam bab ini berarti mereka menyamaratakan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala iya tetapi kalau mereka mengeluarkan undang-undang boleh jual beli khamar walaupun mereka yakin hukumnya masih tetap haram, hukumnya nggak berubah. Hukumnya nggak berubah. Hanya alasan-alasan duniawi. Seperti ingin dapat pemasukan yang lebih banyak. Apakah itu dari pajak atau untuk menyerap tenaga kerja? Itu alasannya. Namun mereka yakin itu tetap haram maka ini adalah dosa besar tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Jadi jamaah sekalian harus kita bisa bedakan. Iya. Ada orang minum khamar dan dia yakin ini sebenarnya haram, maka dia adalah pelaku dosa besar. Ada pula orang yang minum khamar, dia tahu sebenarnya haram, tapi dia rubah keyakinannya, ini sudah halal bagi saya ini sudah halal bagi saya. Ya. Walaupun dia mengklaim saya sudah sampai derajat wali. Ya. Khamar itu hanya haram di tingkatan syariat. Saya sudah tingkatan hakikat atau ma'rifat. Maka dia termasuk orang yang melakukan dosa terbesar yaitu syirik. Kufur kepada Allah. Dan itu bukan wali. Bukan wali Allah melainkan wali syaitan. ya. Yeah. Jadi kalau dia minum khamar, kemudian dia katakan ini sudah halal bagi saya, padahal dia tahu haram, maka dia kafir. Bahkan jamaah sekalian, dia tidak minum sekalipun kalau keyakinannya yang haram ini sudah jadi halal, tetap dia kafir. Jadi masih lebih baik yang minum dan tetap meyakini itu haram. Iya, ini kalau mau ditimbang-timbang mana yang lebih baik? Enggak minum khamar tapi yakin itu sudah jadi halal dibanding orang yang minum khamar tapi masih yakin itu haram. Ya. Yang pertama dosa besar, yang kedua kekufuran. Jadi tentu yang termasuk kekufuran dan kesyirikan itu lebih besar dosanya. Ya. Ini harus kita bisa bedakan antara dosa besar dan kekufuran padahal dosanya sama terkait dengan khamar misalkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang dimaksud penghalalan di sini, penghalalan yang haram, itu bukan sekedar karena dia melakukan, tetapi karena dia meyakini. Iya. Jadi nggak bisa kita ambil kesimpulan dia berzina berarti dia menghalalkan zina. Dia minum khamar berarti dia menghalalkan khamar. Nggak boleh. Itu keyakinan khawarij. Mereka meyakini orang yang sudah melakukan satu dosa itu berarti dia sudah halalkan dosa itu sehingga mereka kafirkan. Ini kalau kita melakukan hal tersebut maka kita terjerumus di dalam dosa pengkafiran terhadap seorang muslim. Jadi yang namanya itu dosa sebanyak dan seberat apapun kalau bukan dosa kesyirikan dan kekufuran nggak bisa kita kafirkan orangnya. Ya, kita hanya bisa mengatakan dia adalah orang fasik, pelaku dosa besar tapi tidak sampai pada tingkatan kekufuran ya dan mengkafirkan orang tanpa ada bukti-bukti ilmiah tanpa ada hujah ini ucapan yang berat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya iya jadi Inilah salah satu bentuk kekufuran berhukum dengan selain hukum Allah disertai dengan penghalalan apa yang haram. Kalau tidak disertai dengan penghalalan apa yang haram, maka tidak sampai pada tingkatan kufur akbar melainkan kufur asgor. Ya, sebagaimana sahabat menafsirkan firman Allah Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang kafir. Maknanya adalah kufrun duna kufrin. Kufur asgor, kufur kecil. Para sahabat mengatakan, itu bukan seperti orang yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya dan kepada rukun-rukun iman yang lain melainkan kufur kecil kenapa karena ayat itu sebenarnya surat al-maidah ayat 44 itu sebenarnya asal turunnya sebab turunnya adalah berbicara tentang kekafiran Yahudi dan Nasrani ya kalau kita hubungkan dengan ayat ini maka pas yang dimaksud di situ adalah Yahudi dan Nasrani atau kaum musyrikin secara umum maka ketika ayat ini mau kita hukumkan kepada kaum muslimin, dia berubah menjadi kufur asgor, kufur kecil. Maka dari sini dapat kita pahami, orang yang mengkafirkan pemerintah atau mengkafirkan siapa saja, karena tidak berhukum dengan syariat Allah, mereka beda pemahamannya dengan para sahabat. Beda dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu pada asalnya itu adalah kufur asgar kecuali kalau terjerumus di sini yaitu dia menghalalkan apa yang haram sesuatu yang tadinya haram dia yakini sudah menjadi halal maka barulah dia menjadi kufur akbar ada dua lagi jadi semuanya ada tiga orang yang berhukum dengan selain syariat Allah pada asalnya kufur asgar tetapi bisa saja masuk kepada kufur akbar kalau terjerumus pada satu dari tiga perkara. Yang pertama, inilah yang kita bahas. Apabila dia meyakini yang haram itu sudah menjadi halal atau sebaliknya yang halal sudah menjadi haram. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia meyakini hukum buatan manusia itu terserah itu hukum hasil musyawarah atau warisan adat atau hukum internasional sama saja. Itu semuanya buatan manusia. Kalau kemudian bertentangan dengan syariat Allah, lalu dia meyakini kedudukannya sama dengan syariat Allah. Kita bebas memilih, terserah kita. Kedudukannya sama, maka dia juga kafir. Ini sampai pada tingkatan kufur besar, kufur akbar, bukan lagi kufur asgar. Kemudian yang ketiga, yang ketiga lebih parah lagi. Dia yakin hukum buatan manusia itu lebih baik, lebih cocok, lebih pas di negeri kita katanya, atau lebih cocok di zaman kita dibandingkan hukum Allah. Maka dengan sebab keyakinan itu dia menjadi kafir karena dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ya. Jadi kalau dia sama ratakan hukum Allah dengan hukum buatan manusia, maka dia kafir. Apalagi kalau dia yakini hukum buatan manusia itu lebih bagus, lebih cocok, lebih pantas diterapkan di satu negeri atau di satu zaman dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi pada asalnya itu adalah kufur asgar namun bisa menjadi kufur akbar kalau pelakunya melakukan satu dari tiga perkara ini. Baik. Jadi ini jenis manusia pertama yang terjerumus dalam kesyirikan ini. Orang yang dia sendiri menghalalkan apa yang tadinya haram atau sebaliknya yang tadinya halal dia haramkan. Jenis yang kedua adalah orang yang ikut-ikutan kepadanya. Iya. Orang yang ikut-ikutan kepadanya, yang taat kepadanya. Iya. Kenapa dia taat? Mungkin karena itu pimpinannya, ketuanya, gurunya, pembesarnya, ulamanya, pendetanya terserah. Maka dia taat. Maka jemaah sekalian, orang yang ikut-ikutan kepada orang lain, taat kepada orang lain di dalam melakukan yang haram ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yang sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran. Yaitu dia ikut meyakini yang tadinya haram dia ikut-ikutan meyakini itu sudah jadi halal karena guru saya mengatakan halal ya dia kan sudah sampai tingkatan ma'rifah ya atau tingkatan hakikat kalau dia sudah bilang halal berarti jadi halal maka yang ikutan merubah keyakinannya dia juga menjadi kafir seperti gurunya ya ini tingkatan yang pertama ini disebut syirkut ta'ah syirik dalam ketaatan. Dia ikutan guru, ikutan pemimpin menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Tingkatan yang kedua, dia sekedar melakukan karena takut atau segan kepada pimpinannya, dia ikutan apa yang salah, apa yang haram tersebut, tapi dia masih tetap yakin itu adalah haram. Iya. Maka ini tidak sampai tingkatan kesyirikan namun termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia lebih taat karena dia taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi jamaah sekalian, siapapun yang menyuruh kita, siapapun yang memerintahkan kita, kalau itu perbuatan dosa maka tidak boleh kita lakukan meskipun orang yang kita muliakan meskipun orang yang kita hormati kalau kita tahu itu salah maka tidak boleh kita lakukan iya namun para ulama juga menyebutkan bisa jadi yang terjerumus dalam kesalahan ini seorang ulama mujtahid karena dia berijtihad sebab dia tidak mendapatkan dalil maka dia berijtihad dengan ilmu yang dia miliki tapi dia salah berijtihad yang sebenarnya haram karena dia belum tahu dia belum tahu dalilnya dia bilang halal maka orang seperti ini tentu tidak dikafirkan karena dia mendapat uzur bahkan dia mendapat satu pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza jitahadal hakim fa asab falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun kalau seorang yang mau mencari satu hukum, lalu dia berijtihad, lalu dia benar, dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia salah, dia dapat satu pahala. Karena dia ulama mujtahid. Ya, kebetulan dia berijtihad dalam hukum yang dia belum tahu dalilnya. Ya, bisa saja walaupun dia mujtahid, dia belum tahu satu dalil atau dia belum tahu sisi pendalilan yang benar dari satu dalil sehingga dia salah menentukan hukum yang sebenarnya haram dia bilang halal. Maka tentu yang seperti ini sama sekali tidak dikafirkan. Tetapi ulama juga mengingatkan orang yang ikut-ikutan kepada mujtahid ini padahal dia sudah tahu salah tapi dia masih ikutan juga sama terjerumus di dalam dosa ini. Dia bisa saja masuk dalam kategori syirik atau dosa besar karena ikut-ikutan dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini dua jenis manusia yang terjerumus dalam kesyirikan di dalam bab ini. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga mengingatkan kita bahaya ikut-ikutan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengingatkan kita ternyata yang menyesatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani bukan orang dari luar agama mereka yang paling besar perannya yang paling besar perannya ternyata bukan dari luar agama mereka justru orang-orang yang mereka paling muliakan orang-orang yang paling mereka anggap wah dia paling dekat dengan Allah dia yang paling terbaik di tengah-tengah kita dia yang paling bertakwa ya ahbar ulama Yahudi ruhban ahli ibadah Nasrani Justru mereka lah ternyata penyesat terbesar orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, maka jemaah sekalian, yang menjadi penilaian ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia, dari ayat yang mulia ini. Yang menjadi penilaian kita jemaah sekalian bukan nama besar, bukan banyaknya pengikut, tetapi penilaian yang terpenting adalah apakah orang itu mengikuti kebenaran atau tidak. Ini yang harus menjadi tolak ukur. Kita menilai seseorang. Apakah yang dia ajarkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah atau tidak? Jangan kita hanya memandang dia orang besar, dia orang pintar. Kita seakan sudah nggak peduli. Apapun yang diajarkan pasti benar. Inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Iya. Jadi hati-hati. Kemudian pelajaran penting yang lainnya yang juga bisa kita petik dari ayat ini. Ini juga yang menyebabkan mereka tersesat sampai tingkatan yang sangat jauh. Yaitu apa? Adanya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Ya, dia katakan ini halal padahal haram. Dia katakan ini haram padahal halal. Dia berani berbicara tanpa dia mengetahui dalilnya, tanpa dia mengetahui ilmunya. Maka akibatnya apa? Dia sesat dan yang lebih berbahaya lagi adalah dia juga menyesatkan orang lain. Iya. Dan jemaah sekalian, Orang-orang Nasrani itu dahulunya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam? Sejak ada orang-orang, sejak ada seorang yang mereka anggap sebagai pendeta mereka, yang mereka anggap sebagai orang yang tahu agama mereka. Yang pertama sekali mengajarkan kepada mereka adalah seorang yang bernama Paulus. Dialah yang pertama kali mengajarkan Nabi Isa itulah yang seharusnya kita sembah. Kemudian dia buat banyak-banyak alasan untuk membuat syubhat. Dia kan lahir tanpa ayah, dia istimewa. Dia bisa menghidupkan yang mati. Padahal itu mukjizatnya, bukan karena kemampuannya, melainkan pertolongan dari Allah sehingga beliau bisa melakukannya. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iya, itu syubhat yang mereka buat-buat untuk menyesatkan umatnya. Dan subhanallah, sampai hari ini ada berapa miliar manusia tersesat. Sebabnya pertama kali apa? Adanya orang-orang yang menyesatkan yang berbicara tanpa ilmu. Maka hati-hati jemaah sekalian, kalau kita berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh dalil. Iya, kita bisa sesat dan juga menyesatkan orang lain. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani dalam keyakinan mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam. Karena di sini Allah mengatakan wal Masih bin Maryam. Mereka menjadikan Nabi Isa bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal wama umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada sesembahan yang satu saja. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka ayat ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihi salam atau yang mereka namakan Yesus adalah orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa mereka termasuk orang-orang musyrik lagi kafir. Di antaranya dalam firman Allah, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Iya, maka sangat aneh kalau ada seorang muslim kemudian membenarkan agama mereka. Ya, padahal di dalam Al-Qur'an sudah jelas-jelas menyatakan kesyirikan dan kekufuran mereka. Ya. Mereka juga adalah orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Dengan sebab itulah mereka menyembah anak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Jemaah sekalian, ucapan Allah memiliki anak dan kesyirikan mereka membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Sampai-sampai seluruh makhluk ikut menjadi takut dan ada yang marah. Ya. Dikatakan oleh Imam Mujahid ketika mereka mengatakan demikian para malaikat marah dan neraka jahanam juga sangat marah. Adapun makhluk-makhluk yang ada di bumi menjadi takut. Takut akan murka Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam mulai dari ayat 88. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut watan syakul ardu dan bumi terbelah wa jibalu hadda dan gunung-gunung pun runtuh anda'u lirrahmani walada karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak maka jemaah sekalian ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa besar kemurkaan Allah kepada mereka Betapa besar kemurkaan Allah kepada mereka. Betapa marahnya Allah kepada mereka yang mempersekutukan Allah dan mengatakan Allah memiliki anak. Dan itu juga menjadi peringatan bagi kita. Kita juga harus marah. Masa Allah marah kita nggak marah? Malah kita mencintai mereka, loyal kepada mereka, malah mau mendukung mereka untuk menguasai kaum muslimin, untuk dimuliakan sebagai seorang pejabat. Ini nggak masuk akal seorang yang beriman. Mana mungkin dia mencintai dan memuliakan Orang yang dia tahu Allah murka kepadanya. Orang yang telah melakukan penghinaan terbesar kepada Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Subhanallah. Tidak mungkin terjadi orang beriman melakukan hal seperti itu jemaah sekalian. Iya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tetap memberi rezeki kepada mereka, tetap memberi nikmat kepada mereka, tetapi Allah murka kepada mereka. Iya. Karena Allah juga memiliki sifat kesabaran. Allah murka, tapi Allah terus beri rezeki kepada mereka di dunia ini. Nanti azabnya di akhirat kelak. Dalam hadits Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ahada asbaru ala adan yasma'uhu min Allahi azza wa Tidak ada yang lebih sabar tatkala mendengarkan kejelekan yang diucapkan atas dirinya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sabar. Ya. Innahu yusyrak wa yuj'alu lahul walad. Karena Allah dipersekutukan dan mereka mengatakan Allah punya anak, summa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Kemudian dia masih memberikan nikmat kepada mereka dan memberikan rezeki kepada mereka. Ya. Ini menunjukkan betapa dahsyat dahsyatnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Makanya Allah tegaskan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Bagaimana mungkin seorang yang beriman menghina memuliakan orang yang Allah murka, orang yang Allah hinakan. Iya. Ini jemaah sekalian pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Tegas Allah mengatakan, "Wal Masih bin Maryam." Mereka menjadikan Isa bin, Isa bin Maryam sebagai sesembahan mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali menyembah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini ditutup dengan tanzih. Penyucian terhadap Allah dari kesyirikan. Wa subhanahu amma yusyrikun dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Artinya Allah itu maha suci dan menyekutukan Allah itu berarti mau melecehkan Allah. Mau mengotori sesuatu yang suci. Iya. Makanya jemaah sekalian, kesyirikan itu enggak main-main. Besar sekali dosanya. Karena Allah maha suci, mereka mau mengotori sesuatu yang suci atau mereka anggap kotor sesuatu yang suci mereka anggap kotor subhanallah maka Allah sucikan dirinya subhanahu amma yusyrikun maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan makanya jamaah sekalian zikir subhanallah itu adalah zikir yang sangat agung Nabi SAW bersabda kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani dua kalimat ringan di lisan tapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim iya ini karena kalimat mengandung tauhid mengandung amalan yang paling utama mensucikan Allah dari segala macam bentuk kesyirikan. Jemaah sekalian, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan. Silahkan kalau ada. Kalau maghrib yang mau bertanya harus cepat. Waktunya mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut pelihara sirik. Ini biasanya dalam satu perusahaan, apabila dia berhasil mendapatkan suatu proyek gitu, biasanya ada minum gitu. Ada minum itu ada yang orang muslim juga itu minum tot. Gitu. Tetapi ada yang meyakini bahwa itu haram dan kalau minum itu haram. Tapi dia tidak minum tapi dalam kelompok itu bagaimana dikategorikannya? Kalau seseorang tidak ikut minum khamar, tapi dia berada di situ, maka dia kecipratan dosa. Ya, walaupun tidak sebesar orang yang minum khamar, tapi dia ikut kecipratan dosa. Kenapa? Apa dosanya? Dosa tidak mengingkari kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Maksudnya apa dengan hatinya? Dia benci dalam hati Walaupun Nabi SAW mengatakan wadalika adu'aful iman itu adalah tingkatan iman yang paling lemah. Cukup membenci dalam hati, belum mampu dengan lisan atau dengan tangan kalau dia seorang penguasa. Dan kalau dia benci, nggak mungkin dia duduk di situ. Iya kan? Kalau dia benci, tidak mungkin dia ikut duduk di situ. Harus dia pergi meninggalkan mereka. Dan jemaah sekalian, orang yang ikutan ikut melihat maksiat, menyaksikan maksiat dan dia terus berada di situ tidak mengingkari maka dikhawatirkan apabila Allah menimpakan azab kepada mereka dia juga akan kena sebagaimana firman Allah wattaqu la tusibanna alladziina minkum khassah takutlah kamu kepada azab yang tidak saja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya apa? Orang baik pun akan kena. Maksudnya kalau mereka diam tidak menegur orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Iya. Wallahu alam. Iya. Masih ada waktu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Eh, saya mau nanya terkait uh, bagi kita yang baru belajar kajian atau belajar ilmu akan sunnah Rasulullah SAW itu terkadang uh, respon atau reaksi kita itu berlebih-lebihan Maksudnya lebih ke arah uh, lebih ke arah melihat sesuatu hal langsung mengingkari melihat sesuatu hal langsung mengingkari yang akhirnya menjadi ada semacam penolakan dari dari masyarakat atau dari lingkungan kita yang sebelumnya. Nah, baiknya bagaimana saat buat kita terutama buat anak yang sering mengalami uh, sering mengalami hal, hal seperti itu. Pas di saat kita mengetahui satu ilmu uh, kita terkesan menjadi arogans atau terkesan menjadi angkuh seperti itu saat dan sedikit-sedikit langsung bilang bahwa ini begini dan ini begini. Mohon mohon petunjuknya saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkadang orang yang mau mengajarkan kebaikan justru dialah penyebab orang tidak mau terima kebaikan itu ini yang perlu kita waspadai kita pinginnya menyebarkan kebaikan yang sudah kita pelajari tapi ternyata tanpa sadar kita justru malah menyebabkan mereka lari dari apa yang kita ajarkan yang benar ya oleh karena itu jamaah sekalian berakhlak mulia bertutur kata yang baik adalah termasuk bagian dari agama yang sangat penting yang perlu kita amalkan. Di antara tujuan besarnya agar orang-orang mau mengikuti kebenaran. Ya. Bahkan jamaah sekalian, kepada orang kafir pun demi untuk agar dia mengikuti kebenaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepadanya, berakhlak mulia kepadanya, tersenyum kepadanya, walaupun dia sangat kasar seperti kisah-kisah orang-orang Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kafir dan mereka kasar tapi dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan bahkan beliau berbuat baik kepada mereka dengan memberikan harta yang melimpah supaya hati mereka menjadi lembut untuk menerima kebenaran demikianlah Jangan sampai kita menjadi orang-orang menjadikan orang-orang lari dari kebenaran. Maka kita juga punya saham menjadikan mereka tersesat dan naudzubillah kita terancam menanggung dosa yang akan terus mengalir. Iya. Kalau dia tersesat karena perbuatan kita, maka dia terus berdosa, kita pun dapat bagian dari dosa mengalir terus selama dia masih tersesat. Maka hati-hati jemaah sekalian, hendaklah kita meneladani Rasulullah SAW dalam semua sisi. Jangan kita hanya ambil sebagian kemudian kita buang sebagian yang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sayang waktunya terbatas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.